Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Amalan Hati. Kita sedang membahas tentang khusyuk, salah satu amalan hati. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya khusyuk. Ada lima poin. Pertama, khusyuk termasuk salah satu kewajiban di dalam sholat. Yang kedua, ibadah apapun yang dilakukan dengan kekhusyuan, pahalanya akan dilipat gandakan. Ketiga, khusyuk ini adalah bagian dari agama yang pertama kali hilang akan dicabut oleh Allah. Dan poin terakhir, bolehnya sholat zuhur diakhirkan dalam kondisi yang sangat panas demi mengejar kekhusyuan. Ah, sekarang bagaimana penjelasan Al-Quran dan Sunnah tentang khusyuk? Al-Quran berkali-kali menyebut lafad khusyuk dalam konteks yang berbeda dengan makna yang juga berbeda. Setidaknya ada lima makna dari lima konteks yang berbeda tentang makna khusyuk di dalam Al-Quranul Karim. Pertama ada ayat yang menjelaskan khusyuk dengan makna merendah, tunduk, atau menghinakan diri. Seperti surah Toha 108 menyatakan wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa dan khusyuklah seluruh suara di hadapan Allah yang Maha Rahman sehingga kamu tidak mendengar suara apapun kecuali bisikan Seluruh suara saat itu khusyuk. Makna khusyuk di sana adalah merendah. Juga dalam surah al hasyr 21 Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a Seandainya kami turunkan Quran ini ke atas sebuah gunung Niscaya kamu lihat gunung itu khasyi'ah. Gunung itu khusyuk. Makna khusyuk dalilan, Gunung itu meras, merendah, merasa hina. Tidak sanggup untuk diberi amanah Al-Quran. Inna aradnal amanata ala samawati wal, wal jibal. Fa'abaina ayyahmilnaha kami telah tawarkan, kami telah sodorkan amanah ini. Amanah apa? Isi Al-Quran. Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka semuanya fa'abaina ayyahmilnaha. Enggak mau. Mereka merasa tidak sanggup. Mereka merasa rendah, hina di hadapan Al-Quran yang mulia. Dalam surah Al-Ghashiyah Allah pun berfirman wujuhu yauma idzin khasyiah. Pada hari itu wajah-wajah khusyuk, mananya menunduk, merendah. Inilah makna pertama dari khusyuk, yaitu merendah, menghinakan diri atau merasa dirinya uh, hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makna kedua, khusyuk dalam arti sukunul jawarih. Tenangnya seluruh anggota badan. Kalem. Allah berfirman, pada aflahal mu'minun Alladhinahum fi salatihim khashi'un." Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Apa makna khusyuk? Di dalam ayat ini berkata Al-Hasan rahimahullah. Kana khusyu'uhum fi qulubihim faghaddu al basar wa khafadu bihil janah. Kehusuan mereka itu berada dalam hati mereka karena khusyuk adalah amalan hati. Lalu mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan merendahkan atau menenangkan diri-diri mereka. Kata Mujahid, as-sukun, tenang. Artinya, anggota badannya, tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu tanpa uzur. Semuanya tenang. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat tersebut, "Idza qamu fis shalah aqbalu ala salatihim wa khafadu absarahum ila maudhi'i sujudihim." wa alimu anna Allah yuqbilu alaihim fala yaltafituna yaminan wala shimala Maksud ayat itu orang mukmin adalah orang berbahagia, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu apabila mereka berdiri di dalam sholat. Mereka fokus terhadap sholatnya. Mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud mereka mereka mengetahui Allah sedang menghadap kepada mereka, maka mereka tidak menoleh atau melirik baik ke kanan ataupun ke kiri. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksud khusyuk dalam solat adalah khaifun sakinun. Mereka itu takut selama solatnya takut dan tenang. Apa yang ditakutnya takut. Mereka tidak mampu menunaikan hak Allah dalam solatnya secara sebenarnya. Takut ditolak, takut tidak diterima, takut ada banyak kekurangan. Jadi di dalam makna kehusuan ada makna takut, lalu jiwanya pun tenang. Dan ini pendapat yang juga dipegang oleh Qatadah, Az-Zuhri dan Ibrahim An-Nakhai. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala makna alladzina hum fi salatihim khashi'un yakni mutawadhi'in la ya'rifu man an yaminihi wa wala man an shimalihi wa la yaltafitu min min al-khushu'i lillahi azza wa jalla fahuwa huwa sakinul jawarih munkasirul qalb la yarfa'u basarah kata Sa'id bin Jubair makna khusyuk yaitu tawadhu' Dia tidak mengetahui siapa yang ada di kanan, siapa yang ada di kiri. Saking fokusnya. Dia tidak berpaling dari kekhusyuannya kepada Allah. Seluruh tubuhnya tenang. Hatinya juga fokus dan pandangannya tidak terangkat selama sholatnya. Menunduk ke tempat sujudnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmul Fatawa Kata beliau Wa minhu khusyu'ul basar Wa khafduhu wa sukunuhu Diddu taqlibihi fil jihad Di antara jenis, makna khusyuk adalah Khusyuknya pandangan Dengan cara ditundukkan Tenang Lawan dari melirik ke sana, melarak melirik ke sana kemari. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum." yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jarradun muntashir jaradun muntashir muhti'ina ila da'i Yaqulul kafiruna هذا yaumun usur. هذا yaumun asir. Berpalinglah kamu dari mereka pada hari ketika ada yang menyeru kepada sesuatu yang menakutkan. Maksudnya hari kiamat. Saat itu ada yang menyeru memanggil orang-orang durhaka kepada azab yang sangat menakutkan khusya'an absaruhum. Pandangan-pandangan mereka ini khusyuk. Makna khusyuk tertunduk. Dan yakhrujuna minal kaan ka'annahum jaradu muntashir. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka seolah-olah mereka itu uh, serangga uh, simet apa bahasa Indonesianya serangga simet belalang yang bertebangan yang menjemur ke sana kemari muhtiina ila da'i mereka bergegas menuju ke sumber panggilan saat itu berkatalah orang-orang kafir ini adalah hari yang sangat berat itu Al-Qamar ayat 6 sampai ayat 8. Dalam Al-Ma'arij ayat 43 Allah berfirman yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalikal yaumul ladzi kanu yu'adun pada hari itu mereka keluar dari kubur-kubur mereka secara cepat seolah-olah mereka itu menuju bergegas kepada berhala-berhala yang dulu ketika di dunia mereka sembah. Khasyatan absorum pandangan-pandangan mereka khusyuk. Maksudnya tertunduk ke bawah. Zatarhakuhum dhillah. Mereka diliputi oleh kehinaan. Zalikal yawmul ladhi kanu yu'adun. Itulah hari yang sejak dahulu dijanjikan kepada mereka. Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Dua ayat yang tadi menjelaskan bahwa jasad-jasad mereka itu bergerak cepat tapi Kepala dan pandangan mereka tertunduk kepada siapa? Kepada apa? Ke bawah karena takutnya. Tunduknya ini adalah khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka berbeda bertolak belakang dengan kondisi kaum mukminin di dalam sholatnya, mereka khusyuk di dalam sholatnya. maknanya seluruh Anggota badannya tenang, tidak banyak bergerak yang tidak perlu selama sholatnya. Dan suaranya pun keluar dengan nada yang lirih, yang merendah. Ketika menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sesuatu yang berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata Syekhul Islam, Wa min dhalika khusyu'ul aswad. Di antara makna khusyuk di sini adalah khusyuknya suara. Suaranya merendah, tidak berteriak keras seperti dalam Toha 108 wa khash wa khashaatil aswatu lirrahman. Seluruh suara khusyuk merendah kepada Allah di hari kiamat. Termasuk ketika para ulama ahli tafsir menerangkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah kamu kepada Allah dalam keadaan kunut. Apa makna kunut di dalam ayat ini? Berkata Mujahid, seorang mufassir, seorang ahli tafsir, minal qunuti ar-ruku wal khusyu' wa ghadul basar wa hafdul janah min rahmatillah kana al ulama إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن أن يشد نظره إلى الشيء أو أن يلتفت أو يقلب الحصى أو يبعث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من شأن الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته Di antara makna kunut kata Mujahid adalah ruku khusyuk, menundukkan pandangan, merasa hina di hadapan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Di kalangan para ulama dahulu bila mereka berdiri tegak di dalam sholat, mereka sangat sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla sehingga tak berani memalingkan pandangannya sedikit walaupun dengan cara melirik atau iseng dengan memainkan barang tertentu atau iseng dengan menggerakkan sebagian dari anggota badan atau pakaian yang dibawa yang dipakainya atau tidak berani juga berbisik di dalam hatinya sesuatu dari urusan dunia saking apanya fokusnya konsentrasi mereka kepada Allah. Pikiran dan hatinya pun takut untuk mereka e, gunakan mengingat urusan-urusan dunia. Itu para ulama zaman bahala. Inilah makna khusyuk yang kedua, salah satunya adalah tenangnya anggota badan. Ketika Said bin Al-Musayyib ditanya tentang seseorang yang di dalam sholatnya dia banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu memain-mainkan jenggotnya atau memain-mainkan imamahnya atau melakukan apapun yang tidak perlu dilakukan tanpa uzur. Dilihat oleh Said bin Al-Musayyib dia berkata Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'a jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk di dalam salatnya, niscaya khusyuk pula seluruh anggota badannya. Mana khusyuk tenang, mana tenang tidak melakukan gerakan-gerakan di luar salat tanpa uzur. Kecuali kalau ada kebutuhan untuk melakukan gerakan tersebut menjadi boleh, bisa sunnah, bisa wajib. Melakukan gerakan di luar sholat selama sholat, bukan gerakan sholat, bisa wajib. Seperti umpamanya melangkah ke kiri, ke kanan, untuk menghindari sesuatu umpamanya sajadah yang sedang kita pakai sholat ini datang anak kecil merangkak duduk di sajadah kemudian ngompol di sana. Ya mungkin kita sujud di sana. Wajib bagi kita bergerak ke kiri atau ke kanan menghindari itu dan bila itu tidak dilakukan Ke sujud di sana batal salatnya. Bergerak ketika itu wajib. Sebagian ulama yang menghukumi wajib salat dengan memasang sutrah ketika sutrah tersebut tidak ada, hilang, diambil orang, maka dia bergerak ke tempat yang ada sutroh, ke depan, ke belakang, kiri atau ke kanan. Bagi ulama yang mewajibkan itu bergeraknya wajib. Bagi ulama yang mensunahkannya bergeraknya adalah sunnah. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Kalau nggak ada keperluan, jangan melakukan gerakan, baik melangkah ataupun dengan gerakan tangan. Kecuali sekali lagi kalau ada uzur, ada gatal, maka boleh untuk digaruk karena tidak digaruknya yang gatal tadi malah merusak kekhusyuan, ya. Inilah makna yang kedua dari khusyuk. Ketiga, makna al-makna min al al-khauf. Makna ketiga dari kehusuan adalah takut. Berkata Qatadah rahimahullah, Al-khusyu fil qalbi wa huwa al-khauf wa ghadul basar fi shalah. di dalam hati adalah rasa takut di dalam hati dan menundukkan pandangan di dalam salat. Berkata berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 90 wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin mereka menyeru kepada kami beribadah kepada kami dengan harap-harap cemas-cemas. Ada rasa harap, ada rasa cemas. Berharap diterima oleh Allah, berharap keriduan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, pahala Allah, surga Allah dan seabrek harapan lain. Cemas Khawatir, khawatir apa? Itu ditolak ibadahnya karena ada syarat yang tak terpenuhi atau kurangnya berkualitas, kurang berkualitasnya ibadah yang sedang dilakukan. Ada harap-harap cemas. Kata Allah, "Wa yad'unana wa Mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap tapi juga bercampur rasa cemas wa kanu lana dan mereka khusyuk kepada kami. Salah satu karakter orang mukmin khusyuk ketika ibadah kepada Allah. Apa maknanya? Berkata Al Hasan, "Wal khawfud daimu fil qalb." Makna khusyuk itu adalah adanya rasa takut yang permanen di dalam hati. Baik ketika ibadah ataupun ketika di luar ibadah, rasa takutnya ini ada kepada Allah. Karena dia menyadari Allah selalu melihat. Allah selalu mengawasi. Dan Allah mengutus malaikat untuk mencatat seluruh amal-amalnya. Di kanan ada, di kiri ada. Maka takut terjerumus ke dalam perbuatan yang mengundang murka Allah yang menyebabkan nanti di akhirat catatan keburukan itu ada diperlihatkan. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? tidak melewatkan baik yang kecil apalagi yang besar kecuali semuanya tertulis di sana. Takut akan hal itu. Rasa takut yang permanen yang ada dalam hati kepada Allah itu yang disebut dengan khusyuk. Allah pun berfirman dalam Asy-Syura ayat 45, "Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashiina min adh-dhulli wa yanzuruna min tarfin khaffiyin. Kata Allah, engkau lihat mereka itu didatangkan mereka itu kepada azab, kepada neraka, kepada siksa. Mereka khusyuk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan mata yang lemah. Ketika melihat neraka, Ketika menerangkan ayat ini bahwa ahli neraka hatinya khusyuk ketika melihat neraka, berkata Abdurrahman bin Zaid, al khusyuk al-khawfu wal khasyatu lillah. Khusyuk itu adalah khawf dan khasyah kepada Allah. Khawf itu khawatir, khasyah itu takut dia khawatir, dia takut kepada Allah. Apa bedanya khawatir dengan takut? Kalau khawatir mah takut terhadap sesuatu yang belum diketahui. Belum diyakini, belum dirasakan, belum dipastikan apakah yang ditakutinya itu akan menimpa dirinya atau ataukah tidak. Kalau menimpa bagaimana penderitaan atau efek buruk yang teralami belum tahu. Itu apa? Khauf. Kalau khasyah tahu pasti seperti umpamanya kita takut singa. Itu bukan khauf tapi khasyah karena kita tahu singa. Dia lebih kuat, lebih cepat, dia makan kita. Sementara kita tidak makan dia. Kalau berantem satu lawan satu dipastikan kita kalah. Kalau kalah apa yang terjadi? Dimakanlah kita. Itu sudah tak diketahui betul. Itu khasyah. Seperti takutnya kita kepada api. Ada api kita menghindar karena tahu karakter api. Kalau kita dekat apalagi terbakar, kita kepanasan, kita gosong dan bisa mati. Itu khasyah. Kita takut kepada strum. Ada kabel yang terbuka pembungkusnya kita nggak berani. Takut karena tahu begitu dipegang kurunyun Kita ke strom bisa mati apa tidak? Ya, bisa mati. Itu khasyah. Kalau khawf, khawatir, kalau khasyah takut. Dua-duanya tercakup dalam khusyuk. Kata Abdurrahman bin Zaid al-khusyuk al-khauf wal khasyatu lillah. Khusyuk itu adalah perasaan khauf dan khasyah kepada Allah. Lalu dia membacakan asy ayat 45 khasyiina minadh Orang-orang kafir itu ketika melihat neraka mereka khusyuk karena merasa hina. Khusyuk di sana artinya takut. Takut dengan khauf dan khasyah, khawatir dan takut. Takutnya tahu gimana sifat api membakar dirinya. Khasyahnya itu, khaufnya adalah sedahsyat apa itu siksaan. Selama apa itu azab. Tapi dua-duanya menyatu. وقد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له eh, ketakutan telah menghinakan mereka yang terasakan oleh mereka lalu mereka pun khusyuk kepada azab tersebut khusyuk yang dimaksud di sini adalah takut berdasarkan hal itulah maka makna ketiga dari khusyuk adalah al khauf Keempat, makna keempat dari khusyuk yang diterangkan oleh Al-Quran adalah tawadu. Tawadu artinya DPDP, rendah hati. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat Karena sungguhnya sholat itu sangat berat Kecuali bagi orang yang khusyuk Ini pertama Ayat kedua Surah Ali Imran 199 Wa in min ahlil kitab Laman yu'minu billah Wa ma ilaikum Wa ma unzila ilaihim Khashi'ina lillah Tidak ada seorang pun ahlul kitab Eh, wa inna min ahli kitab sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian yaitu Quran dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka yaitu kitab Taurat dan Injil khasyiina lillah. Mereka khusyuk kepada Allah. Terus saking khusyuknya Begitu dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tersungkurlah sujud. Berurailah air matanya. Diterangkan dalam Al-Isra 109. Wa yakhirruna lil adqan yabkun wa yaziduhum wa yaziduhum khusyu'a mereka tersungkur sujud menangis dan bertambahlah kekhusyuannya juga dalam surah Al-Ahzab ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang orang-orang yang akan diberikan pahala besar dan juga ampunan yang besar. Siapa orang-orang itu? Banyak. Di antaranya orang yang khusyuk. Allah berfirman, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat terus ayat ini masih ada kalimat lain di akhir ayat ini a'adallahu lahum wa ajran azima Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang yang qanit laki dan perempuan. Qanit itu dawamut ta'ah, selalu taat. Terus orang-orang yang jujur laki dan perempuan, orang yang sabar laki dan perempuan dan orang-orang yang khusyuk baik laki ataupun perempuan, Allah janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan yang besar menghapus sejumlah besar dosa dan pahala yang besar menambah saldo pahala mereka. Dosanya berkurang, pahalanya nambah. Bagi orang-orang yang disebutkan tadi, salah satunya adalah yang khusyuk juga ketika menerangkan Al-Fat ayat terakhir ayat 29 tentang ciri-ciri para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Makna khusyuk di dalam ayat-ayat tadi dan makna tanda-tanda mereka nampak pada muka dari buku bekas sujud mereka adalah tawadhu. Bekas sujud pada muka bukan tanda hitam di kening. Tapi kemuliaan akhlak dan ketawaduan. Itu yang diaplikasikan oleh para sahabat. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara makna khusyuk adalah tawadhu. Inilah yang keempat. Kelima, ada lagi makna khusyuk bukan untuk orang. Bukan untuk manusia, tapi untuk benda yang mati seperti tanah, bumi yang kita pijak. Allah menerangkan mereka pun khusyuk. Tanah ini juga khusyuk. Tapi makna khusyuk di sana adalah kering dan gersang yang tidak ada pepohonan, tidak subur, tidak gembur, tidak mengandung kadar air. Sebagaimana firman Allah dalam kitab Fusilat ayat 39 wa min ayatihi annaka taral arda khashiatan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah kamu melihat tanah ini khusyuk makna khusyuk di dalam ayat ini hamidatan yabisatan la nabata fiha yaitu kering dan gersang yang tidak ada pepohonan di dalamnya itulah lima makna khusyuk di dalam Al-Qur'anul Karim Selain ayat ada banyak hadis yang juga menjelaskan tentang khusyuk baik Khusyuk ini adalah penjelasan tentang keutamaan khusyuk, besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang khusyuk ataupun yang lain-lainnya. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Ma min imriin muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan liman qablaha min adh ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika dahra kullahu tidak ada seorang pun muslim yang ketika datang waktu sholat yang wajib. Lalu dia membaguskan wudhunya. Membaguskan khusyuknya. Membaguskan rukunya, Kecuali hal itu menjadi kifarat. Penghapus dosa-dosa yang lalu. Dan itu sepanjang waktu. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa kekhusyuan bisa menyebabkan ibadah yang disertai kekhusyuan itu menghapus dosa. Ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab 35 tadi dikatakan wal khasyina wal khasyiat a'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Orang yang khusyuk baik laki-laki perempuan Allah akan siapkan bagi mereka ampunan yang besar dan juga pahala yang besar. Jadi hadis tadi menerangkan khusyuk penghapus dosa. Kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathal mujahidi fi sabilillah wallahu alam bima yujahidu fi sabilih kamathalis saimil qaimil khashi'ir raqi'is sajid Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan Allah yang lebih tahu siapa orang yang berjihad di jalan kalau kita kan hanya mengetahui aspek lahiriah saja ya. Hatinya nggak tahu. Ada yang kelihatannya sungguh-sungguh dalam berjihad, berani, membunuh banyak musuh. Tapi gimana hatinya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Mungkin hatinya ingin Memperoleh posisi seusai perang ini selesai ingin peroleh pujian dan yang sejenis sangat mungkin. Allah yang lebih tahu siapa yang berjihad di jalannya, maka orang yang berjihad di jalan Allah pahalanya seperti orang yang saum terus-terusan, qaim, qaim itu salat malam, khusyuk, ruku dan sujud. Artinya malam harinya dia beribadah dengan sebaik-baik ibadah di malam hari secara khusyuk, itu tahajud. Siang harinya pun melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu saum. Dan saumnya juga khusyuk. Makna saum yang khusyuk adalah saum yang disertai dengan rasa takut di dalam hatinya. Takut saumnya rusak, takut saumnya ditolak. Makanya dia jaga mulutnya selama saumnya. Bukan hanya dari makanan tapi juga dari perkataan. Dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga seluruh amal perbuatan. Jangan sampai merusak tuh, merusak saumnya. Takut dia, itu khusyuk selama apa? Selama saum. Kebayang nggak? Malamnya dia sholat tahajud secara khusyuk, siangnya dia melakukan saum dengan menjauhi semua yang dilarang. Segede apa pahalanya orang itu? Nah, pahala mujahid fisabilillah itu seperti itu. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab sunannya dan disohikan oleh Syekh al dalam kitab Sahih At-Targhib. Ini hadis yang kedua. Hadis ketiga. Hadis ini berisi doa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Doa ini beliau baca salah satunya dalam ruku. Boleh juga dibaca sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka raqatu wa bika aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, hanya untuk atau hanya kepada engkau lah aku ruku. Hanya kepada Engkau aku pasrah dan khusyuklah kepada Engkau kepadamu pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi wa azmi wa asabi juga apa bagian yang ada di dalam tulang dalam tulang di dalam banget apa namanya sumsum muh juga sumsumku tulangku dan urat-uratku Nabi SAW menyatakan yang khusyuk itu bukan sekedar hati, mata, tapi juga sumsumnya, tulangnya, dan juga urat-uratnya. Hadis tersebut sudah kita pernah bahas, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, semua hadis tadi menunjukkan khusyuk ini juga melibatkan anggota tubuh penglihatannya khusyuk, pendengarannya khusyuk, bahkan tulang, sumsum -sum, dan juga urat-uratnya juga khusyuk. Sebenarnya khusyuk ini adalah amalan hati tapi berefek kepada seluruh anggota badan termasuk tulang, urat dan juga sumsum. -sum. Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala dan ini diakui oleh ilmu kedokteran modern bahwa kondisi hati berpengaruh kepada kondisi apa? Kondisi fisik dan tubuh. Tenang atau stresnya hati berefek tuh kepada tulang. Berefek juga kepada sumsum, -sum, berefek juga kepada urat-uratnya. Makanya penyakit yang diderita oleh fisik kita umumnya dipengaruhi oleh kondisi apa? Kondisi hati. Ada orang datang ke dokter jantung karena gangguan jantungnya. Kata dokter, jangan stres pak. Happy-happy saja ya. Ada orang umpamanya yang migrain datang ke dokter. Kata dokter, <laughs> jangan stres. Stres mempengaruhi kepada migrain apa tidak? Iya mah juga begitu. Demikian juga penyakit-penyakit yang lainnya. Kolesterol, hipertensi, gula darah, asam urat itu banyak dipengaruhi oleh apa? Kondisi kondisi batin. Makanya perkataan Ah, Ibnu Musaib tadi Said bin Al-Musaib menyatakan idza khasha'a qalbu hadza la khasha'a jawarihu. Kalau khusyuk hatinya maka khusyuk seluruh anggota badannya. Kalau tenang hatinya tenang pula lah seluruh anggota badannya ya. Dan ini menunjukkan ada keterkaitan yang erat antara apa? Antara kondisi hati dengan kondisi fisik manusia. Al-Quran dan hadis sudah jauh lebih dahulu menerangkan ini dan ini diakui oleh ilmu kedokteran modern. Berkata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Wa inni la'arifu khalqan يحضرون المجلس منذ سنين ويبكون ويخشعون ولا يتغير أحدهم أما قد اعتداه من المعاملة في الربا والغش والبيع والجهل بأركان الصلاة والغيبة للمسلمين والأخوق للوالدين وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس فأراهم أنه ضر المجلس والبكاء يدفع عنه ما يلابس من الذنوب Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mewanti-wanti jangan sampai memiliki khusyuk orang khusyuknya orang-orang munafik. Apa khusyuknya orang-orang munafik? Mereka hanya menampakkan kehusuan secara fisik, ekspresi dan anggota badan, tapi hatinya kosong dari ruh kehusuan. Sampai berkata Imam Ibn Jauzi, aku mengetahui ada beberapa orang menghadiri majlis-majlis kajian bertahun-tahun. Jangan-jangan kita ini termasuk orang ini. Mereka menangis. Mereka khusyuk. Tapi sedikit pun tangisan mereka di majlis, Kekhusyuan mereka di majlis sedikit pun tidak merubah mereka dari kebiasaan buruk mereka berupa tetap muamalah dengan riba menipu ketika berjual dan ber, berjual beli bodoh terhadap rukun-rukun salat ghibah terhadap sesama muslim dan menyakiti kedua orang tua mereka orang-orang yang terperangkap oleh jebakan iblis laknatullahi alaihi Aku melihat mereka menghadiri majlis-majlis dan menangis untuk apa? Hanya sekedar sandiwara di hadapan manusia. Tidak keluar dari hati. Dan inilah yang disebutkan kehusuan orang-orang munafik. Makanya sebisa mungkin hindarkan menangis di hadapan orang. Kalau mau menangis meraung-raung silakan sendirian ketika nggak ada orang. Kalau toh kita ingin menangis tahan sebisa mungkin. Kalau itu di hadapan orang, ya. Hadis keempat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tu bi Jibril lailatan usriya bi bil malail ala wa huwa kal hilsil bali min khasyatillah. Ini makhluk hebat. Yang kehebatannya tak mungkin tertandingi oleh seluruh jum, sejumlah manusia dan jin ataupun binatang yang ada di muka bumi. Yaitu malaikat dan malaikat yang terhebat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bagaimana khusyuknya dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah. Kata Nabi Alaihi Wasallam, aku berjumpa dengan Jibril pada malam ketika aku diisrokan di Al-Mala'ul A'la. Al-Mala artinya kelompok. Al-A'la yang tertinggi. Kelompok golongan majlis tertinggi itu adalah majlisnya para malaikat yang ada di langit. Aku berjumpa dengan Jibril di malam ketika aku diisrokan di langit dan dia kal hilsil bali min khasyatillah seperti kain basah yang namru tak saking takutnya kepada Allah azza wajalla. Tahu kain basah, kemudian kita simpan. Apa yang terjadi? Melumbuk saja di bawah. Ngalumbuk, melumbuk teh. Artinya apa? ya melumbuk begitu. Tidak berani tegak, tidak berani berdiri, tidak berani menengadah. Saking takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini salah satu di antara wujud dari kekhusyuan kepada Allah Azza wa Jalla. Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Kinanah dari bapaknya, yaitu Kinanah. Dia berkata, Arsalani amirun minal umar ila ibni Abbas as'aluhu anis salah fil istisqa. فقال ابن Abbas ma manahu أن يسألني قال خرج رسول صلى الله عليه وسلم متبذلا متخشيا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه kata Kinanah salah seorang amir mengutus aku menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat itu Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat masih ada dan Amir yang menjadi penguasa saat itu adalah seorang tabi'in. Tidak disebut siapa namanya. Tapi Kinanah menyatakan salah seorang Amir dari Umar kami mengutus aku menemui Ibnu Abbas untuk bertanya tentang salat istisqa. Apa salat istisqa? Salat meminta hujan. Berkata Ibnu Abbas, apa yang menghalangi dia untuk langsung bertanya kepadaku? Kenapa ngutus orang gitulah? Tapi dijawab juga itu pertanyaan. Kata Ibnu Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah menuju tempat sholat, sholat istisqa dengan tawadu mutawadian mutabadzilan. Mutabadzilan itu Tabadzul itu tetap berbuat baik dengan berbagai macam bentuk kebaikan di tengah jalan. Salam, ramah, tersenyum, menolong dan seterusnya. Mutakhasyian, mutarassilan. Dia juga khusyuk. mutadorian, dia juga tawabdu. Lalu beliau sholat dua rakaat seperti sholat yang dilakukan pada waktu sholat ini. Sholat istisqa caranya tidak ada bedanya dengan sholat id. Kita pernah bahas dalam kitab Bulughul Maram pas salat istisqa waktu di Cipaganti hari Sabtu ya. Berapa rakaat itu sholat istisqa? Dua rakaat, tapi rakaat pertama melakukan berapa kali takbir? Tujuh kali takbir. Rakaat kedua lima kali takbir. Dan takbir-takbir ke tersebut hukumnya sunnah dan tidak wajib. Siapa yang tidak melakukan tujuh kali takbir dan lima kali takbir hanya sekali saja, rakaat pertama sekali, rakaat kedua, maka sah sholatnya. Dan siapa imam yang lupa, kan kadang-kadang lupanya, baik di rakaat pertama lupa, begitu takbir tuh langsung fatihah atau rakaat pertamanya ingat pas rakaat kedua lupa tidak takbir lima kali kan ada yang begitu ya langsung saja fatihah maka biarkan tidak harus ditegur dengan subhanallah ya subhanallah imam bingung apa salah saya subhanallah bingung juga akhirnya makmum teriak takbir imam takbir Batal <laughs> kalau begitu ya. Biarkan, karena itu sunnah. Tidak membatalkan sholatnya, tidak mengurangi sholatnya. Kalau umpamanya kita ikut sholat, baik istisqo ataupun sholat id, ternyata imamnya menyengaja satu kali, satu kali. Karena dia berpendapat demikian, nggak apa-apa, sholat kita tetap sah. Imam begitu, ikuti begitu. Jangan sampai imamnya sekali aksama ah, tujuh kali aja takbir. Nggak boleh, karena tidak mengikuti imam. Jangan ribut urusan itu karena berbeda. Selama perbedaannya masih bisa ditolelir. Hanya meninggalkan yang sunnah. Bukan meninggalkan yang wajib atau yang rukun. Dan takbir tujuh lima di sholat id atau sholat gerhana, eh, sholat gerhana, sholat istisqa hanyalah sunnah. Jadi Nabi Salam sholat istisqa seperti sholat id. Tapi beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Khutbahnya kepanjangan. Dan khutbahnya ada sedikit berbeda. Berdasarkan hal itulah maka di kita Terus terang saya kalau di, di Indonesia belum pernah melakukan sholat istisqa. Baik sendirian ataupun ikut ke yang lainnya. Kalau di Madinah, di Mekah rutin setiap sekitar tiga bulanan sekali gitulah. Biasanya pas waktu sholat duha. Jadi ketika syuruk sudah e, matahari sudah terbit baru diumumkan sholat istisqa lalu orang-orang sholat istisqa. Tata caranya persis seperti sholat id dan ada khutbah tapi tidak sepanjang sholat id. Ya. Inilah ayat dan hadis tentang kekhusyuan. Cukup sampai di sini saja di sore hari ini. Insya Allah untuk hari Kamis yang akan datang kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan kekhusyuan ya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk diajukan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah boleh pada sholat sunnah Ataupun wajib membaca mushaf Al-Quran Dan membolak-balikan lembarannya Dan berniat menghatamkan Al-Quran seperti bulan Ramadan Kalau pertanyaan boleh atau tidak boleh Tapi tidak afdol Yang paling afdol tidak tidak apa, tidak membaca mushaf, tapi di hari hafalan. Kenapa? Bukankah lebih baik kalau baca mushaf dijamin tidak lupa ya dan tidak salah? Karena dengan membaca mushaf berarti dia melakukan beberapa gerakan yang bukan gerakan sholat. Pertama dia memegang. Kalau toh disimpan di depan ada ada gerakan untuk membuka lembaran yang lain. Ya. Kedua, pandangan. Pandangan mestinya ke mana? Ke tempat sujud. Ini tidak, tapi ke mushaf. Dan melihat ke tempat sujud bukan sesuatu yang rukun atau wajib. Sehingga tidak melakukannya tidak membatalkan sholat. Tapi mafdul. Makna mafdul lawan dari afdol. Kalau afdol lebih utama, kalau mafdul kurang utama ya. Kalau imamnya demikian, boleh nggak kita bermakmum di belakangnya? Boleh. Karena keimaman orang itu sah. Sholat orang itu sah untuk dirinya, maka sah juga keimamannya untuk makmum. Walaupun mafdul tadi ya. Yang paling utama adalah kita menghafalkan sebanyak mungkin surat lalu kita baca. Nah liciknya kita tuh begitu ingin surat panjang tapi malas menghafal. Akhirnya solusinya begitu lihat mushaf. Boleh, boleh tapi tidak afdol. Ustaz, apa ada tuntunannya membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Ada seratus kali sehari. Boleh seratus kali atau seribu kali. Itu adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Paling apa? Berat di timbangan, tapi paling enteng di lisan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatani ila rahman Thaqilatan fil mizan. Kalimatan dua kalimat yang khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang enteng di lisan tapi paling dicintai oleh Allah dan paling berat di timbangan yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Mau enggak aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baik kalimat yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk mendawamkannya? Dijawab ya mau. Lalu diajarkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Silakan dibaca sebanyak mungkin ya. Wallahu a'lam. Afan Ustaz jika tidak sesuai tema Apa keutamaan mengadakan kajian Lalu apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh panitia kajian Serta bagaimana mengelola uang kenceleng yang diedarkan Apakah boleh sebagian atau seluruh uang tersebut untuk fi materi atau ustaz. Keutamaan mengadakan kajiannya jelas. Kajian Kajiannya menambah ilmu. Disebutnya hilakah zikr. Halakah zikir bahkan seutama-utama halakah zikir. Itu kata Imam Sufyan Atsauri. Terus disebut Riyadul Jannah. Idza marartum bi Riyadul Jannah farta'u fiha. Kalau kamu melewati Riyadul Jannah atau taman surga, kamu singgahlah kepada. Apa taman surga itu? Itu adalah majlis ilmu. Di dalam majlis ilmu itu para malaikat hadir. Mereka bersalawat kepada semua yang hadir di dalam majlis ilmu tersebut dan banyak lagi faidah-faidah yang lainnya. Apa yang dibolehkan dilakukan oleh panitia dan apa yang dilarang. Tidak dibolehkan mengganggu, <laughs> ribut, ngobrol, walaupun panitia, ya. Ah, terus bagaimana dengan canceling yang diedarkan? Canceling yang diedarkan sebatas yang tak saya tahu. Saya tidak menau berapa terus eh, bagaimana karena itu yayasan yang mengelola, saya hanya pembina yayasan. Suka ngontrol, suka nanya, suka. Bagaimana penggunaan uang itu? Uang itu sepenuhnya untuk kepentingan dakwah. Apa saja kepentingan dakwah? Ini lihat alat-alat lampu, kamera, alat-alat sound system. Kita kan bawa sendiri agar kualitasnya bagus. Itu harganya berapa? Puluhan juta. Dari mana? Salah satunya dari uang kenceleng ini. Kemudian kita juga butuh transportasi. Mobil, kita punya mobil. Mobil ini alhamdulillah ada yang ngasih, ada juga kita beli ya mobil untuk transportasi uh, staff dan seterusnya, motor juga. Motor nggak pernah beli tapi ada yang ngasih juga. Itu perlu diparaban parabante? Ya, perlu diparaban, diparaban parabante di di di parabin dikasih bensin, olinya diganti, servisnya gitu kan? Pajaknya dibayar seperti itu. Dari mana? Ya itu dari uang yang kita tampung di canceling-canceling tadi, ya. Nah, apakah juga diberikan sebagian ke ustadz sebagai fee Wallahi kalau yang dari Bandung, Ustadz yang dari Bandung tidak dibayar walaupun sesen dari uang kencering itu atau dari uang yayasan itu. Enggak, karena pada asalnya Ustadz-Ustadz yang ngisi di yayasan ini para pendiri yayasan. Mereka itu dari awal mendirikan yayasan keluar uang sendiri, bukan untuk lahan menghasilkan uang. Tapi untuk menyalurkan, untuk dakwah. Pas umpamanya sekarang sudah terkumpul banyak donasi, tidak perlu lagi ngerogoh uang saku sendiri. Ya Alhamdulillah, tapi tidak mengambil sedikit pun dari sana. Apakah ada setiap hasil kajian nih amplopnya Ustadz blang 20 ribu? Enggak. Atau bulanannya atau mingguannya gitu. Atau setahun sekali ini bro? Enggak sama sekali. Untuk yang di Bandung. Kecuali apabila kita mengundang ustaz dari luar kota, dari luar pulau, Gitu ya. Butuh akomodasi, butuh transportasi, iya. Kita tidak ingin membebani ustadz ke sini. Sudah tenaganya kita minta, waktunya kita minta, ilmunya kita minta. Jangan sampai mereka mengeluarkan uang juga. Kita sediakan transportasi dan akomodasi, akomodasi di sini ya. Dari mana uang itu ya? Salah satunya dari uang canceling selain dari uang E, donasi dari beberapa jamaah tertentu. Jadi jangan dianggap ustadz-ustadz yang ngisi rutin di beberapa tempat, di sini di Cipaganti, di Pusdai atau di tempat lain itu ada gaji, ada setiap hadir song amplop tidak sama sekali wallahi tidak ada walaupun hanya satu sen. Ustadz-ustadz berusaha mengeluarkan uang untuk dakwah bukan mencari uang dari dakwah enggak. Berupaya menghidupkan dakwah bukan mencari penghidupan dari dakwah. Loh kenapa ustaz-ustaz itu kok bisa ada punya kendaraan, bisa rumah? Ya kerja tuh. Jangan dianggap ustaz mah banyak uang, punya mobil, pasti amplopnya besar setiap ngisi. Jangan di, dipikir dari sana. Ya kerjalah, cari uang, cari penghidupan bukan dari dakwah. Kita terlibat dalam dakwah untuk menghidupkan dakwah bukan mencari penghidupan dari dakwah sama sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Semoga Allah beri rahmat kepada Ustaz dan juga semua yang ada di kajian ini. Amin wa iyyakum. Eh, saya bertanya tentang hukum lomba karya tulis ilmiah yang berhadiah dan kita membayar biaya pendaftaran. Boleh. Kalau biaya pendaftarannya sekedar untuk administrasi 100 ribu gitu ya. Kemudian kita ikut lomba, hadiahnya bukan dari uang pendaftaran itu, nggak akan cukup. Tapi dari sponsor atau dari donatur, boleh nggak masalah. Tidak apa-apa. Tahu nggak buku atau kitab ar rahikul Maktum susunan eh, siapa? Sofi Rahman Mubarak orang India pakai bahasa Arab. Sofi Rahman Mubarak itu bahas, uh, eh, untuk lisan Indianya Mubarakafur. Kafur. Kemudian diarabkan jadi Mubarak itu adalah juara lomba karya tulis ilmiah tentang sejarah Nabi Alaihi Wasallam yang diadakan oleh para ulama ya. Dibolehkan untuk mengadakan lomba untuk kebaikan yang dianggap baik secara syari dibolehkan. Lomba tahfidz Al-Quran, lomba umpamanya tahsin, lomba e, memanah, lomba e, berkuda, lomba berenang, lomba termasuk lomba karya tulis ilmiah. Itu dibolehkan. Kenapa setelah sholat bacaannya astagfirullah bukan alhamdulillah? Pertama, begitulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat ini ta'abudi, ritual. Harus mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat kalian kalian melihat aku salat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi tidak mencontoh aku maka tertolak. Ini yang pertama karena contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati qal astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah salasan. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat beres dari salatnya beliau beristighfar tiga kali astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Itu jawaban yang pas. Jangan gunakan otak. Adapun hikmahnya kenapa ah, para ulama menerangkan beristighfar seusai sholat adalah meminta ampunan kepada Allah dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama sholat. Apakah istighfar setelah sholat itu menunjukkan selama sholat kita berdosa? Mungkin. Karena banyaknya kewajiban yang terlewatkan selama sholat. Pertama, wajib ikhlas. Kedua, wajib khusyuk. Karena sudah kita terangkan khusyuk itu wajib. Yang tidak khusyuk dalam sholat terancam azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sal. An salatihim sal itu adalah tidak khusyuk di dalam sholatnya. Wail tuh celaka orang seperti itu ya. Terus juga kekurangan dari aspek mutabaah. Mutabaah itu mengikuti gerakan Nabi SAW semaksimal yang kita bisa sejak angkat tangan, sejak sedekah, ruku, sujud. Mungkin ada kekeliruan, ada kelalaian kita di sana. Berdosalah kita. Nah, karena itulah, karena banyak kelalaian, kekurangan selama sholat, dan itu untuk menunaikan hak Allah Lalu kita istighfar Selesai sholat Astagfirullah Astagfirullah Jangankan kepada Allah Kepada manusia aja gitu atau ya Umpamanya nih Saya sering tuh ngebangun Bangunan rumah Setelah selesai tukangnya Menyerahkan kunci lalu bilang Punten maaf kalau banyak kekurangan, kalau banyak hal yang mengecewakan, tidak nyugemakan. Ada permintaan maaf? Ya, itu manusia itu ada. Kita ber, uh, kedatangan tamu, kita jamu semaksimal mungkin agar puas. Selesai dia uh, mau pamit, kita bilang mohon maaf atas semua kekurangan. Itu kepada orang ya. Apalagi kepada Allah SWT yang maha sempurna. Yang hanya menerima yang baik-baik. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Oleh karena itulah maka seusai sholat. Pertama, sunnah Nabi SAW mengata, me, mengucapkan istighfar tiga kali. Dan yang kedua, akal kita, fikiran kita juga menyatakan pas banget. Memang adab yang baik seusai ibadah itu istighfar. Karena banyak kekurangan yang kita lakukan selama melakukan ibadah. Bukan Alhamdulillah plong, Alhamdulillah ya Allah. Ada yang begitu? Ada. Ada yang Assalamualaikum, Assalamualaikum, Al-Fatihah. Baik dalil syar'inya sunnah nabinya tidak ada ataupun penjelasan akal. Kenapa harus fatihah seusai sholat? Kenapa tidak istighfar seperti Rasul sallallahu dan juga realita yang kita rasakan banyak kekurangan selama sholat. Layaklah kita untuk beristighfar. Ya. Di daerah rumah saya dari tengah malam sampai pagi, akhir-akhir ini banyak anak-anak geng motor nongkrong. Uluh, Terus kata istri saya, buat sementara sholat subuh di rumah aja dulu. Karena alasannya istri takut ditinggal dan takut kalau saya kenapa-kenapa. Pertanyaan, gimana pahala sholat subuh saya berkurang atau tidak? Kemana RT? Kenapa R? Kenapa, kemana RW? Kemana security di sana? Ronda Hansip ya? bilang ke RT, ke RW kita terganggu dengan anak-anak itu. Memotoran, ya, gombrang-gambreng. Kalau RT RW nggak berani, yuk ke polisi lapor. Bisa nggak ini dilaporkan? Iya, karena mengganggu ketertiban umum. Polisi pasti bertindak itu. Ya, kalau polisi juga tidak bertindak, viralkan saja sudah. Nanti di, direkam nih anak-anak tiap malam begini sudah ke, ke polisi tapi nggak ada respon apa dan kami terganggu. Nanti viral di dunia maya nanti akan banyak reaksi ya. Jadi tidak boleh dibiarkan. Karena mengganggu banyak orang apalagi mengganggu ibadah. Akhirnya sholat subuh nggak berani keluar karena takut karena takut kenapa-kenapa karena takut sayanya kenapa-kenapa. Emang kalau ke masjid dicegat gitu sama uh, geng motor ini? Enggak saya pikir ya. Kalau toh ternyata dicegat mengganggu ya tinggal teriak saja. Lapor saja ke polisi ya. Jangan dibiarkan kondisi ini berlarut-larut akhirnya kita tidak sholat ke masjid ya. Terakhir. Di rumah saya banyak mainan patung plastik gambar-gambar untuk mewarnai yang berbentuk makhluk hidup. Apakah itu termasuk yang dilarang? Atau pertanyaan yang lebih pas boleh enggak menggambar makhluk hidup sebagai salah satu di antara metodologi belajar atau mengajar. Mengenalkan umpamanya ke anak-anak gajah teh ini loh. Mengenalkan ini teh e, kalau kucing ayam kan langsung tuh kucing tuh ayam. Kalau gajah kan nggak nggak ada di rumah kita. Ular juga nggak ada. Kadang ada ketang di kampung. Nah, ini pernah ditanyakan kepada para ulama. Intinya selama ya, selama bisa ada cara lain selain itu maka tidak boleh. Seperti umpamanya lihat gajah sudah lihat saja di kebun binatang. Oh, umpamanya uh, ingin ular, ah, lihat saja umpamanya di fotonya atau di film, di video. Tidak dalam bentuk menggambar karena adanya perbedaan hukum antara menggambar dengan pensil dengan foto dan video. Oleh karena itu, cari jalan yang lebih selamat. Kalau ingin melatih anak-anak menggambar, pertama, kenapa dilatih menggambar? Yang membahayakan, ya. Latihlah hal lain yang tidak menjurus kepada aspek yang terlarang. Kalau umpah dilatih menggambar sehingga mahir, nanti dia menggambar makhluk hidup. Kalau tahu umpah ini mas sebagai sesuatu formalitas untuk memenuhi kewajiban sekolah menyelenggarakan seni rupa. Jangan binatang, jangan makhluk hidup. Apa aja gunung kek diwarnai gitu ya. Awan diwarnai, pohon diwarnai. Kan bisa seperti itu. Jadi selama itu bisa dicarikan metodologi lain, cari metode lain. Kecuali kalau tidak ada, boleh. Inilah gajah digambar. Foto nggak ada, video nggak ada. Ke kebun binatang umpamanya terlalu jauh. Lalu digambar inilah gajah, maka boleh. Tapi kalau masih ada cara lain, gunakan cara lain yang tidak terlarang. Ya. Sudah sudah cukup sampai di sini di sore hari ini insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang.